الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An barang siapa syahida yang bersaksi An sesungguhnya la ilaha tidak ada yang disembah illallahu kecuali Allah wahdahu dengan esanya Allah la syarika tidak ada sekutu tahu bagi Allah. Wa anna Muhammadan dan sesungguhnya Nabi Muhammad iku abduhu hamba Allah. Wa rasuluhu dan utusan Allah. Wa anna Isa dan sesungguhnya Isa iku abdullahi wa rasuluhu. Wa kalimatuhu dan kalimat Allah Alqaha yang menjatuhkan siapa Allah pada kalimat ila Maryam pada Maryam. Waruhun dan ruh Ruh itu apa? Nyawa. Minhu dari ruh Allah. Maksudnya dari ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah. Wal jannata dan surga iku hakun hak. Wal nara dan raka iku hakun hak. Adkhalahu maka memasukkan padanya siapa Allahu Allah. Al jannata pada surga. Alama berdasarkan apa-apa hana yang ada opoma minal amali dari amalan akhrajahu meriwayatkan keduanya siapa Imam bukhari dan Muslim kepada hadis Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang boleh disembah, yang wajib disembah kecuali Allah saja. Tidak ada sekutunya. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Itu boleh disembah Boleh. Wa rasuluh dan utusan Allah. Utusan boleh dibantah nggak? Enggak boleh. Berarti dia bersaksi meyakini bahwa dia tidak boleh menyembah Nabi Muhammad dan meyakini bahwa dia harus mengikuti Nabi Muhammad. Wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan anak Allah, bukan Allah. Apalagi? Bukan Tuhan yang ketiga, bukan. Hamba Allah. Wa rasuluhu dan utusan Allah. Rasul. Rasul itu oleh Allah dipilih dari orang-orang yang terbaik. Ternyata yang baik. Apalagi? Akhlaknya paling baik. Sehingga tidak mungkin Isa itu anak zina seperti tuduhannya siapa? Orang Yahudi. Jadi ucapan Isa itu adalah Abdullah wa Rasuluh itu membantah omongannya orang Nasrani juga omongannya orang Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah, Isa itu Allah, Isa itu adalah Tuhan yang ketiga. Semua terbantah dengan syahadat kita adalah eh, bahwa Isa adalah Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah itu bukan anaknya Allah. Karena seseorang tidak akan menjadikan anaknya sebagai hambanya. Ya enggak? Sampai kalau punya anak, ridho anaknya dijadikan budaknya. Tentu. Kemudian juga bukan Allah, bukan. Juga bukan Tuhan yang ke tiga. Wa rasuluh utusan Allah. Utusan nggak mungkin dipilih dari anak zina, nggak mungkin. Utusan itu semua nasabnya adalah nasab yang mulia. Sampai-sampai walaupun orang Arab di zaman jahiliyah itu terkenal dengan perzinaan. Ketika Allah menghendaki memilih Nabi Muhammad sebagai Rasul, sejak awal nasabnya dijaga. Umumnya anak lahir dari perzinaan, Nabi enggak. Kedua orang tuanya, Abdullah dan Aminah, dari apa? Pernikahan, nikah. Abdullah menikah dengan Aminah. Bapaknya Abdullah juga begitu. Orang tuanya Abdullah punya anak Abdullah itu lewat pernikahan. Orang tuanya Aminah punya anak Aminah lewat pernikahan dan seterusnya. Jadi nasabnya Nabi tidak ada yang tercampur dengan perzinaan, enggak ada. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Isa adalah kalimat Allah yang dijatuhkan kepada Maryam. Maksudnya gimana? Allah mengucapkan kalimat kun tujuannya adalah apa? Lahirnya Isa dari perutnya Maryam. Allah mengucapkan Allah menetapkan Isa lahir dari perutnya Maryam. Sudah. Waruhan min Isa adalah ruh dari Allah. Maksudnya apa? Ruh dari sekian banyak ruh yang diciptakan oleh Allah. Nah, apa bedanya dengan manusia yang lain? Bedanya dengan manusia yang lain, manusia yang lain itu lahir dari perantara bapak dan ibu. Pasti ada bapaknya, ada ibunya. Sedangkan Isa enggak. Roh itu oleh Allah langsung ditiupkan ke dalam rahimnya Maryam. Lewat siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang meniupkan nah, roh itu ke dalam nah, rahimnya Maryam. Lewat apanya? Nah, kerah bajunya ditiupkan. Dah. Maryam hamil. Dia percaya kalau surga itu ada neraka itu ada. Bahkan sekarang sudah ada. Surga neraka itu sudah ada, sekarang sudah ada. Ya, bukan kok nanti diciptakan setelah hari kiamat enggak. Adkhalahullahu jannah ala ma kana minal amal. Allah pasti memasukkan dia ke surga. Adapun masuk surga langsung atau mampir dulu ke neraka Tergantung apanya? Amalnya. Dia di derajat yang paling rendah atau yang paling tinggi atau yang tengah-tengah tergantung apanya? Amalnya. Tapi yang jelas Allah akan memasukkan dia ke surga. Ada kalanya masuk surga yang paling tinggi. Ada kalanya masuk surga yang tengah-tengah. Ada kalanya masuk surga yang paling bawah. Ada kalanya masuk surga setelah masuk neraka. Tergantung amalnya. Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit. Siapa dia? Huwa itu bin Samit bin Qaisin al-Ansari al-Khazraji. Ahadun Nuqaba salah satu dari nakib. Nakib itu apa? Pemimpin. Maksudnya gimana? Dia salah satu pemimpin rombongan yang datang dari Madinah untuk melaksanakan bayat kepada Nabi yang dikenal dengan bayat apa? Obah. Dikenal dengan bayat obah. Jadi di antara orang-orang yang datang dari Madinah lakukan bayat akobah adalah Ubadah bin Somit. Kan dia termasuk pimpinan rombongannya. Tentu dirincinya siapa saja yang ikut bayat akobah, berapa jumlahnya, nanti di pelajaran sirah nabawiyah. Badriyun. ya termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Perang Badar tahun berapa? Dua Hijriah. Nanti Sebenarnya perang Badar itu ya ngajinya di Sirah. Latar belakang terjadinya perang Badar itu apa? jumlah yang ikut perang Badar berapa, musuhnya berapa, dan ada kejadian-kejadian apa pada perang Badar itu nanti pelajarannya di mana? roh. Tuwfiya sanata arba'in wa thalathina minal hijrah. Masyur, sahabat yang masyur yang terkenal. Terkenal di kalangan siapa? Terkenal di kalangan orang-orang yang cari ilmu terkenal di kalangan orang-orang Islam yang nggak pernah cari ilmu, nggak pernah belajar sejarah Nabi, sejarah sahabat, nggak kenal Ubadah bin Samit. Walahu wufiyah sanata arba'in wa thalathin. Wafat tahun 34 Hijriah. Walahu itnani wa sad'ina sanah. Umur dia waktu meninggal adalah 72 tahun. Berarti dia lahir tahun keberapa sebelum Hijriah? 3 38 sebelum Hijriah. Syahida an la ilaha illallah. Artinya adalah takallama bihadihil kalimah. Mengucapkan kalimat ini arifan li ma'naha ngerti pada maknanya amilan bimuktadaha mengamalkan pada konsekuensinya zahiran wa batinan secara lahir dan batin itu namanya syahdah Dian itu begitu yang dia omongkan itu berdasarkan keyakinan dia ilmu dia dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu berdasarkan apa? Keyakinan dalam hatinya. Dia yakin betul dengan apa yang dia ucapkan. Ngerti betul dengan apa yang dia ucapkan. Kemudian ngerti betul dan siap betul dengan apa yang menjadi konsekuensi. Makanya kalimat la ilaha illallah syarat manfaatnya delapan. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun wa sidqun. Mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha. Fazidat thaminata al-kufranu minka bima siwal ilahi min al asya'i qad ulliha. Ilmu. Dia mengucapkan la ilaha illallah itu ngerti apa artinya la ilaha illallah. Apa maksudnya la ilaha illallah? Yang ngerti. Yakin mantap, gak ada keraguan sama sekali. Dengan kebenarannya, la ilaha illallah. Ilmun yakinun, wa ikhlas. Murni niatnya, karena Allah yang ngomong begitu. Wasidkun, jujur. Gak pura-pura, gak etok-etok. Gak ngapusi, lahir batin dia ngomong, la ilaha illallah. Mahabbah, dia sangat mencintai kalimat ini. kiat dia siap tunduk pada kalimat ini. Wal qabul, dia nerima apa yang menjadi konsekuensinya kalimat ini. Wazidat thaminah, syarat yang kedelapan Al-kufru kulli ma yu'badu min dunillah. Al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Kufuri semua yang disembah selain Allah baru. La ilaha illallahnya manfaat. Syahidallah. Nah, syahida an la ilaha illallah. Yang mengucapkan la ilaha illallah dengan dilatar belakangi oleh ilmu, keyakinan, kemantepan yang ada dalam hatinya. Dan dia siap menerima, siap mengikuti apa yang menjadi konsekuensi ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak illallah kecuali Allah. La ilaha tidak ada yang disembah. Kabarnya apa? Tanya itu lah apa namanya? Nah, melinafil jenis. Menafikan jenis. Berarti kabarnya apa di situ? La ilaha La ilaha tidak ada. Yang disembah iku wujud. Nah, sinilah ajar memahami bahwa khobarnya la itu nggak selalu wujud. Gitu ya. Nggak selalu wujud. La ilaha tidak ada yang disembah iku wujud illallah kecuali Allah. Benarkah? Benarkah tidak ada yang disembah selain Allah? Kenyataan membuktikan bahwa itu salah. Kenyataannya banyak yang disembah selain Allah. Berarti yang dinafikan di sini apanya? Kebenarannya. Ya. La ilaha tidak ada yang disembah iku hakun. Benar. Illallah kecuali Allah. Jadi memahami bahwa khobarnya lah itu tidak selalu kata, kata makna maujud enggak. Nah, untuk menentukan khobarnya la ini maujud atau yang lainnya, dengan apa kita menentukannya? Dengan dalil. Dalil itu bisa dilihat dari kenyataan. Eh? Atau dalil-dalil dari nas, Quran, hadis yang maknanya tidak bertentangan dengan kalimat itu. Sekarang kalau kita bicara la ilaha illallah tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kalau yang kita maksudkan tidak ada wujudnya, kenyataan mendustakan itu. Ya, eh, banyak yang disembah selain Allah. Berarti yang dinafikan di situ adalah kebenarannya. Semua yang disembah selain Allah itu batal. Yang hak hanya Allah. Wahdahu adalah hal istilah apa? Aku hal menjelaskan keadaan kalimat yang menjelaskan keadaan kalimat sebelumnya. Fungsinya muakkidun lil isbat untuk menguatkan pada isbat. Nah, isbatnya di sini yang mana? Isbatul ibadah Illah. Yang mana? Illallah. Jadi menguatkan kalimat illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Kecuali Allah. Itu namanya isbat. Ditandaskan lagi dengan la wahdahu la syarikalah. Satu saja. La syarikalah. Gak ada sekutunya. Itu apa itu namanya? penandasan, penekanan yang disembah tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah satu saja gak ada sekutunya Am wa anna Muhammadan ay wa syahida anna Muhammadan dan bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad Iku abduhu. Abduhu artinya mamlukuhu. Miliknya Allah. Wa abiduhu. Dan budaknya Allah. Mamluk. Nah, kita ini budak. Nah, kita itu budak. Tapi kita bangga dengan status kita sebagai budak. Kenapa? Karena kita adalah budaknya Allah. Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Wa rasuluhu apa namanya rasuluhu? Mursaluhu bi syariati. Orang yang diutus oleh Allah dengan syariatnya. Untuk menyampaikan syariatnya. Wa anna Isa wa syahida anna Isa bin Maryam juga menyaksikan bahwa Isa bin Maryam Abdullahi wa rasuluh khilafan lima ya'taqiduhun nasoro berbeda dengan yang diyakini oleh orang Nasrani apa yang diyakini orang Nasrani annahullah Isa itu Allah au ibnullah atau anaknya Allah au thalithu thalatha Tuhan yang ke tiga wa kalimatuhu ay Maksudnya annahu khalaqahu bi kalimah. Allah menciptakan Isa dengan satu kalimat wahia qauluhu kun. Kalimat itu adalah firman Allah kun. Alqaha ila Maryam. Maksudnya arsala biha. Diberilah ilaiha. Allah mengutus Jibril dengan kalimat itu dibawa kepada Arya. Fanafakha fiha min ruhihil makhluqati biiznillah. Lalu Jibril meniupkan ke dalam dirinya Maryam ruh yang telah diciptakan oleh Allah dengan izinnya. Waruhun ay maksudnya anna Isa alaihi salam Iku ruhun min minal arwah allati khalaqahu Allah taala adalah ruh nyawa dari beberapa nyawa yang telah diciptakan oleh Allah. Minhu ai minhu khalqan wa ijadan dari Allah apanya? Khalqan menciptakannya wa ijadan dan mewujudkannya. Artinya Allah yang menciptakan dia, Allah yang mewujudkan dia. Aqaulihi ta'ala wa lakum ma fis samawati wal ardi jami'an min. Allah menjalankan semua yang ada di bumi dan langit dari Allah. Untuk kalian dari Allah. Masih gimana? Untuk kalian dari Allah. Maksudnya yang menciptakan itu semua Allah. Yang berakkan semua itu Allah. Ini perlu ditekankan begini apa maksudnya? supaya nggak salah paham bahwa Isa itu adalah bagian dari gitu ya. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Ai syahida al jannata wan nara allataini akhbarallahu anhuma fi kitabih thabitani la syakka fihima. Menyaksikan bersaksi bahwa surga neraka yang telah dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu betul-betul ada sabitani sabit ada betul sahih la syakka fihima adkhalahul jannah jawabus syartis sabiki ini adalah jawab dari syarat yang telah lewat mana syaratnya syarat itu ada isim syarat ada fi'il syarat ada jawab syarat itu ya itu ilmu nahu nah, di sini isim syaratnya mana? Man. Fi'ilnya apa? Syahida. Man syahida kada wa kada wa kada wa kada. Jawabnya adkhalahullah. Allah memasukkan dia ke surga. Ala ma kana minal amal. Yahtamilu maknayain Mengandung dua makna. Yang bisa diartikan dua makna. Yang pertama, adkhalahullahul jannah wa in kana muqassiran walahu dhunub. Allah memasukkan dia ke surga walaupun dia muqassir. Apa muqassir itu? Dari kata qasr apa namanya? Kurang. Artinya mengurangi kewajiban-kewajibannya. Gak tertib dalam mengerjakan kewajiban. Walahu dhunub walaupun dia banyak dosa. Di, walaupun Nah, kewajiban dia kurang-kurang, dia banyak dosanya, tetap akan dimasukkan surga. Kenapa? Li'annal muwahhida la budda lahu min dukhulil jannah. Karena ahli tauhid itu harus pasti masuk surga. Nah, jadi seberapapun amalnya, gitu maksudnya. Seberapapun amalnya, seperti apapun amalnya, dia akan masuk surga. Selagi tauhidnya masih ya. Kecuali kalau tauhidnya sudah hilang karena syirik akbar misalnya, karena kekufuran misalnya. Ya sudah nggak bisa masuk surga. Tapi selagi tauhidnya masih ada, dia pasti akan masuk surga. Seperti apapun amal dia. Atsani, makna yang kedua, adkhalahullahu jannah. Allah memasukkan dia ke surga. Wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amali. Kemudian tempat dia di surga tergantung amalnya. Ya, tadi makanya kita sudah terangkan dia akan masuk surga. Adapun masuk surganya macam-macam. Ada yang masuk surga paling tinggi, ada yang di tengah-tengah, ada yang agak bawah, ada yang paling bawah, ada yang mampir dulu ke neraka. Itu tergantung apa? amalnya. Yang jelas kalau ahli tauhid pasti masuk surga. Makanya kita nggak usah pelit ya. Nggak usah pelit, nggak usah betul. Nggak boleh orang kayak gitu masuk surga. Ya Isa, wa'alaikum masuk surga. Akhraja ayrawa hadal hadith al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima al alladhini huma as-sahhul kutubi ba'dal Quran diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kedua kitab sahih yang dimiliki oleh keduanya sahih Bukhari dan sahih Muslim nah sahih Bukhari dan sahih Muslim itu adalah dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran baik itu nanti pembahasannya al-ma'na al-ijmali lil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna mubayyinan lana fadla tauhidi wa syarafihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita. Apa kabar yang beliau berikan? Adalah keterangan tentang keutamaan tauhid dan mulianya tauhid. Apa yang beliau sabdakan? Apa yang beliau kabarkan? Anna man nataqa bisyahadataini sesungguhnya orang yang mengucapkan dua syahadat arifan li ma'nahuma mengerti apa makna keduanya syahadat dua syahadat itu amilan bi maqtadahuma mengamalkan konsekuensi dua syahadat itu zahiran wa batinan secara lahir batin wa tajannabal ifrat wa tafrid dan menjauhi sifat berlebih-lebihan dan meremehkan Bihakin ini al ini di dalam haknya dua nabi yang mulia yaitu Isa Nabi Isa wa Muhammad dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Fa'aqarra lahuma birrisalah prakteknya. Mengakui bahwa keduanya adalah Rasul. Wa ubudiyatihima lillah. Mengakui bahwa keduanya adalah hamba. Wa annahu laisa lahu masyai'un min khasa'isir rububiyah. Mengakui bahwa keduanya tidak memiliki keistimewaan seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Rab tidak punya hak untuk disembah, bisa dimintai setelah mati. Wa aiqana bil jannati wan nar dan yakin dengan adanya surga neraka annama alahu ilal jannah. Orang seperti ini ma'alahu pemaal Endingnya, apa endingnya? Ujungnya, akhirnya masuk surga. Wa insa daramin humaasin ma'asin Walaupun dia melakukan maksiat, yang penting bukan syirik. Yang penting bukan syirik. Ada kalimat yang tadi mungkin masih sangat asing, itu kalimat ifrat dan tafrid. Ifrat dan tafrid Dus sebenarnya artinya sama-sama berlebih-lebihan. Sama-sama berlebih-lebihan. Kalau ifrat itu berlebih-lebihan dalam menyanjung, dalam memuliakan. Misal, meyakini Nabi itu bisa mengabulkan doa. Sehingga ada hajat apa-apa mintanya kepada Nabi. Misal, meyakini Isa itu adalah anak Allah titisan Allah An yang ketiga itu namanya Iqra sedangkan tafrid adalah berlebih-lebihan dalam merendahkan Nabi seperti tidak mengakui risalahnya orang Yahudi contohnya menganggap Nabi Isa itu adalah anak Zina itu namanya taf tafrid jadi tafrid itu tafrid dan ifrat itu sama-sama sifat yang ekstrim namanya. Iya. Sama-sama sih sikap yang ekstrim. Yang satunya ekstrim dalam memuliakan, yang satunya ekstrim dalam merendahkan. Akidah orang Islam di tengah, di tengah. Tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Tidak mengakui bahwa seorang nabi itu punya keistimewaan seperti keistimewaan Allah. Tapi juga mengakui bahwa nabi itu punya keistimewaan. Apa itu? Dia adalah yang harus kita. Dia meyakini Nabi Muhammad itu abdun, hamba, gak boleh disembah. Dia mengakui Isa itu abdun, gak boleh disembah. Ya? Tapi juga harus diagungkan, boleh dilecehkan, kan harus ditaati. Kenapa? Karena dia adalah Rasul. Rasul. Rasul itu haknya apa? Percaya, diikuti, diagungkan, dibela. Itu akidah Islam seperti itu. Ya, umat Islam itu adalah umat yang wasaton. Umat yang wasaton, yang tengah-tengah. Setiap ada dua kepahaman yang ekstrim, orang Islam akidahnya di mana? di tengahnya. Begitu juga ahli sunnah. Nah, akidahnya selalu yang wasatan. Setiap ada dua pemahaman yang ekstrim, maka pemahamannya ahli sunnah selalu yang di di tengah. Itu, itu makna ifrad dan tafrid. Munasabatul hadithi lil bab. Hubungan hadis ini dengan bab. Apa hubungannya? anna fihi bayanan li tauhid. Hadis ini di dalamnya terdapat keterangan keutamaan tauhid. Wa annahu sababun lidukhulil jannah wa takfirud dunub. Rincinya, jelasnya tauhid itu adalah penyebab orang masuk surga dan penyebab dosa di ampunnya, atau diampuninya dosa. Jadi jelas kesesuaian hadis ini dengan babnya. babnya adalah keutamaan tauhid dan dosa apa yang diampuni karena tauhid. Ma yustafadu minal hadis. Faidah kesimpulan yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Wa annallaha yukaffiru bihi dzunub. Dan kedua, eh, dan Allah mengampuni dosa-dosa sebab tauhid. Yang kedua, sa'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Luasnya keutamaan Allah dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah, fadl Allah, kebaikan Allah itu sangat luas. Kita nggak usah mempersempit. Kita nggak usah batasi. Kalau kita nggak mau kebanyakan orang yang mendapatkan rahmatnya Allah, kefadlannya Allah, bisa-bisa kita yang keluar dari rahmat Allah dan kefadlannya. Karena fadl dan rahmatnya Allah itu mencakup orang banyak, sangat luas, eh. sangat luas. Nanti di belakang ada bagaimana orang banyaknya orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kalau kita mau nolak itu kita pengen surga itu sepi. Nah, surga yang mana nanti? Terus lo kok jadinya kesana mau golek surga gampang. Emang sejak kapan mau golek surga itu angel? Adino, usrun, agama itu mudah. Orang masuk surga itu apa syaratnya? Mau kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku bisa masuk surga. Berarti gampang kan masuk surga? Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Jadi pokok mau dia bisa masuk surga. Yang nggak mau itu yang mana? Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang nggak mau masuk surga itu? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani Yang mau taat padaku, dia pasti masuk surga. Yang nggak mau taat padaku, berarti dia akan masuk. Berarti dia nggak mau masuk surga. Mencari surga itu gampang. Pokoknya mau. Mau taat Allah, mau taat Rasul mau menatapi tauhid, mau menjauhi syirik, mau menjauhi bid'ah, mau menjauhi maksiat. Wujubu tajannubil ifrat wa tafrid fi haqqil anbiya'i wa salihin. Wajibnya menjauhi ifrat dan tafrid. Saya nggak usah ulangi lagi ya. Fi haqqil anbiya'i wa salihin dalam haknya para nabi dan orang-orang soleh. Nabi, orang-orang soleh itu kita cintai, kita hormati. Tidak boleh berlebih lebihan. Terutama untuk orang-orang soleh atau orang-orang yang dianggap soleh. Karena apa? Kesolehan seseorang itu hanya kita lihat secara lahir saja. Yang lahirnya kita lihat soleh itu belum tentu soleh. Mengikuti orang-orang yang dianggap soleh juga nggak boleh berlebih-lebihan. Diikuti selagi apa? Tidak maksiat. Diikuti selagi cocok dengan dalil. Jangan berlebih-lebihan. Dia itu orang soleh, dia itu imam adil, dia itu dapat ilham dan seterusnya. Terus kita menafikan kesalahan dari dia. Nah, sesoleh apapun manusia akan melakukan kesalahan. Seadil apapun manusia akan melakukan penyimpangan. Sehingga setiap perintah, ajakan itu kita kembalikan kepada Quran dan hadis saya diperintah begini, benar nggak nih secara dalil? Saya diajak begini, benar nggak nih secara dalil? Kalau benar saya ikuti, nggak benar. Adapun masalah hormat, saya tetap hormat, gitu ya. Masalah hormat, saya tetap hormat. Nah, urusannya lain. Urusan hormat, saya tetap hormat. Urusan takdim, saya tetap takdim. Tapi kalau urusan taat, saya lihat dulu sesuai dengan Quran hadis atau tidak. Betul? sebagian orang menganggap sama antara taat dan takdim. Artinya kalau enggak taat itu berarti sudah enggak takdim. Artinya takdim itu ya taat sepenuhnya. Nah, ini salah. Itu salah. Nah, kalau mengartikan takdim itu taat artinya adalah sama dengan taat sepenuhnya itu namanya ifrat ya namanya apa ifrat ada lagi sifat yang tafrid seperti apa karena apa kesalahan satu dua kesalahan kemudian kebaikannya semua dinafikan ajakannya yang baik ditolak perintahnya yang baik ditolak karena apa karena kemarin dia perintahnya nggak benar itu namanya taf tafrid itu? Ya. Fala najhadu fallahum. Prakteknya kita tidak boleh membantah, mengingkari keutamaannya. Tidak boleh. Imam kalau adil punya keutamaan. Orang yang soleh punya keutamaan. Ulama punya keutamaan yang harus kita akui. Tapi wala naghlu fihim. Kita tidak boleh berlebih-lebihan meyakini keutamaannya imam yang adil kemudian menganggap imam itu kalau adil semuanya harus diikuti imam itu kalau sudah adil berarti dia maksum itu namanya berlebih-lebihan imam karena sudah dianggap adil eh, diberi hak untuk menyeleksi Quran hadis untuk menyeleksi syariat itu namanya berlebih-lebihan panasrifalahum syai'an minal ibadah praktek berlebihannya adalah menyalurkan suatu ibadah kepadanya. Termasuk ibadah itu apa? Termasuk ibadah itu masalah apa? Ketaatan yang mutlak itu namanya ibadah. Kalau kita menganggap saya harus taat kepada pemimpin saya mutlak 100% tanpa batas, itu berarti eh, kita memberikan ibadah kita kepada dia. Betul? Kalau sudah begitu, masuk kemana? Syirik. Kalau saya mengatakan pokoknya 100% ketaatan saya saya berikan pada imam saya. Tapi kalau saya taat kepada imam saya selagi perintahnya sesuai dengan Quran hadis yang sedengan. Ini yang tengah, tengah. Itu yang betul. Kama yaf'alu ba'dul juhali waddolali. Masya Allah. Begitu prakteknya orang-orang bodoh, orang-orang yang sesat begitu. Orang bodoh itu kalau dia omong kamu bodoh, marah. Bodoh itu aib. Bodoh itu cacat. Bodoh itu hina. Kalau saya mengatakan seseorang itu bodoh berarti saya mencela dia, hina dia, merendahkan dia. Ada syairnya kafa bil ilmi syarafan ayyadda'ihi man la yusinu. Cukup bukti bahwa ilmu yang tidak mulia, sesuatu yang mulia. Orang-orang yang nggak ahli ilmu juga ngaku sebagai ahli ilmu. Orang itu walaupun dia nggak ahli ilmu dikatakan, wah ulama besar, itu ya mokrok sepenang lelang, lelang. Inilah ulama kita. Itu kenapa? Ilmu itu kemuliaan. Sebaliknya, gimana? Wa kafabil jahli arran ayyatabarra'a minhu man huwa fihi cukup bukti bahwa kebodohan itu dulu adalah aib, cacat. Orang yang bodoh pun bercuci, berlepas diri dari kebodohan. Gak mau dibilang bodoh. Kalau dibilang bodoh, marah. Kenapa? Marah eh bodoh itu kehinaan. Orang yang merasa meyakini bahwa yang keempat anna aqidat tauhid tukhalifu jami'al milalil kufriyah Akidah tauhid itu menyelisihi, berbeda dengan semua agama-agama kafir. Inal Yahud, misalnya agama Yahudi, wan Nasoro, agama Nasrani, wal Wahdaniyin, apa itu? Penyembah berhala, wad Dahriyin. Dahriyin itu siapa? Dahriyun. Dahriyun itu ateis. Anna usa al muwahhidin, anna usat al muwahhidin la yukhalladuna finnar. Yang kelima, ahli tauhid yang banyak maksiat selagi dia adalah ahli tauhid tidak akan kekal di neraka. Jadi selagi dia itu adalah ahli tauhid masih memiliki iman tidak akan kekal di neraka. Hati-hati dengan bahasanya. dengan wiru tidak akan masuk neraka, bukan. Tapi tidak akan kekal di neraka. Kalau masuk neraka mungkin. Karena apa? Kemungkinan maksiat dia, dosa dia tidak diampuni oleh Allah. Tapi kalaupun dia masuk neraka, tidak akan kekal di di neraka. Nah, orang itu punya iman sedikit apapun akan dibalas oleh Allah. Wa may mithqala dzarratin Orang yang punya iman walaupun sebesar semut kecil akan keluar dari neraka. Walaupun sebesar gandum akan keluar dari neraka. Fi bihadzal qadar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. wa salamun warahmatullahi mursalin.